Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai wujubu idhafati ayyi wa anwa'uha yaitu wajibnya mengidofahkan atau menyandarkan lafat ayu wa anwa'uha dan juga jenis-jenis dari lafat ayyu. Maka dari judul ini kita mengetahui bahwa lafat ayun itu lafat yang khusus. Karena dibahas dalam pembahasan idhofah dan juga diberikan porsi tiga bait di sini. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-405 sampai bait yang ke-407. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karrartaha fa adifi au tanwi au tanwil jazaa wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksis sifah. Wa in takun syarton awif stifhama famutlaqan kamil bihal kalama. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan. Dan janganlah engkau mengidofahkan atau menyandarkan lafat ayyan itu ke isim yang mufrad dan mu'arraf atau ma'rifah. Berarti di sini dikatakan bahwa lafat ayyun itu tidak bisa diidhofahkan kepada isim yang mufrad dan ma'rifah. Namun di sini kemudian beliau melanjutkan wa in karrartaha fa'adhif. Akan tetapi jika engkau mengulang lafat ayyun tersebut ya atau lafat ayyan tersebut maka adif, maka boleh engkau mengidofahkan lafat ayun kepada isim yang mufrad dan mu'arraf atau ma'rifah. Au tanwila jeza, ya atau boleh engkau memakrifahkan atau maaf engkau menyandarkan ayan ke isim yang mufrad dan ma'rifah jika tanwil ajza jika engkau meniatkan sebagian. Ya, meniatkan sebagian. Nanti akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan sebagian tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wakhsuson bil ma'rifah mausulatan ayyan. Dan khususkanlah pengidofahan lafat ayyan ya atau ayyun yang mausulah. Nanti kita akan membahas bahwa ayyun itu banyak jenisnya, salah satunya adalah mausulah. Kalau ayunnya itu adalah mausulah, maka ukhsusan bil ma'rifah. Maka khususkanlah mudhaf ilaihnya atau itu diidofahkannya itu kepada lafat yang ma'rifah. Karena menggunakan lafat ukhsusan, ya berarti ayun yang mausulah itu hanya diidofahkan kepada lafat yang ma'rifah. Kemudian wabil aksi as-sifah. Akan tetapi kalau ayunnya itu, lafat ayunnya tersebut, itu adalah sifah atau wasfiyah, maka kebalikannya. Kalau kebalikannya apa? Berarti hanya diidofahkan atau disandarkan kepada lafat yang nakiroh. Kemudian beliau melanjutkan, wa intakun syarton awistifhama, akan tetapi jika lafat ayun tersebut itu adalah lafat ayun yang syartiyah atau istifhamiyah. Karena nanti akan ada ayun yang bermakna syartiyah dan istifhamiyah. Maka famutlakon kamil bihal kalama. Maka kalau ayun itu syartiyah atau istifhamiyah, itu dapat diidofahkan secara mutlak. Secara mutlak untuk menyempurnakan makna kalam Nah, di sini maksud secara mutlak itu berarti dapat diidofahkan kepada ma'rifah dan juga kepada nakiroh. Kemudian Asyaih Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala menjelaskan ketiga bait ini. Beliau mengatakan, Minal ilmu mulazimati lil idofati ayyu. Di antara isim-isim yang selalu datang dalam keadaan idofah, artinya selalu datang dalam keadaan mudhof ya datang kedudukannya selalu sebagai mudhof itu adalah apa lafat ayyu wahiya khomsatun dan lafat ayyu atau ayyun ini itu ada maaf wahiya khomsatu anwa'in ya wahiya khomsatu anwa'in dan lafat ayyun ini itu ada lima macam ada lima macam apa saja itu mausulatun, yaitu ayun yang bermakna mausulah, wa syartiyatun, dan ayun yang bermakna syartiyah, wa stifhamiyatun, dan ayun yang bermakna istifhamiyah, wa wasfiyatun, dan ayun yang bermakna wasf atau sifat, wa haliyatun, dan juga ayun yang bermakna haliyah wa fiha bahthani. Dan mengenai jenis-jenis ayun tersebut, itu ada dua pembahasan. al awalu pembahasan yang pertama, fi naw'i ma tudhafu ilaihi. Pembahasan yang pertama mengenai idofahnya lafat ayu, itu adalah jenis kata yang kata tersebut yang dapat disandarkan atau dapat menjadi sandaran bagi lafat ayun. Atau mudahnya, la, uh, jenis lafat yang menjadi mudhof ilaih bagi lafat ayun. Ya, tadi kan sudah ada pembahasan bahwa mudhof ilaihnya itu ada yang harus ma'rifah atau ada yang harus nakiroh, ada yang boleh keduanya. Nah, itu pembahasan yang pertama. Athani, pembahasan yang kedua, fi hukmi idofatiha, yaitu pembahasan mengenai hukum mengidofahkan lafat ayun tersebut dari kelima macamnya. Kemudian amma nau'u ma tudafu ilaihi fahiya thalathatu aqsamin. Adapun mengenai jenis kata atau jenis lafat yang dapat menjadi mudhof ilaih bagi lafat ayun fahiya salah satu akasamin maka itu dibagi menjadi tiga kelompok ini berarti pembahasan yang pertama ya pembahasan yang pertama mengenai lafat apa yang menjadi mudhof ilaih bagi ayun itu dibagi menjadi tiga kelompok al awalu kelompok yang pertama asyartiyatu as yaitu ayun yang bermakna asyartiyah wal istifhamiyatu dan juga ayun yang bermakna istifhamiyah. Nah, kelompok yang pertama ini yaitu syartiyah dan istifhamiyah yudhafani ilan nakiroti wal ma'rifati. Itu dapat diidhofahkan atau dapat disandarkan kepada lafat yang nakiroh dan juga lafat yang ma'rifah. Berarti mudhof ilaih bagi ayun yang syartiyah dan istifhamiyah itu bisa nakiroh, bisa juga ma'rifah. Amman nakiratu, adapun lafat yang nakiroh, fasawaan kanat mufradatan, au muthannatan, au majemu'atan. Ya, adapun kalau mudhof ilaihnya itu lafatnya nakiroh, itu sama saja baik lafadznya mufrad atau muthanna atau jamak itu semuanya bisa menjadi sandaran bagi lafadz ayun Taqulu fil istifhamiyati, maka engkau dapat mengatakan pada contoh ayun yang istifhamiyah, ayyu rajulin ja'a. Laki-laki yang mana yang telah datang. Maka perhatikan lafat ayu di sini kedudukannya sebagai mudhof dan mudhof ilaihinya yaitu rajulin itu nakiroh dan juga mufrad. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman min ayyi syai'in khalaqah min ayyi syai'in khalaqah yaitu ya dari apa Allah menciptakannya maka perhatikan di sini lafat ayyi itu diidhofahkan kepada syai'in dan syai'in ini nakirah dan juga mufrad wa dan juga engkau mengatakan ayyu rajulaini jaa ayyu rajulaini jaa ya, yang mana di antara kedua laki-laki yang telah datang maka perhatikan lafat ayyu itu diidofahkan kepada rajulaini dan rajulaininya itu nakiroh dan muthanna. Kemudian yang lain wa ayyu rijalin ja'u ayyurijalin ja'u. Dan mana di antara para lelaki yang telah datang. Maka lafat ayu di sini diidofahkan kepada rijalin, yang rijalin tersebut nakiroh, dan juga jamak. Kemudian kita lanjutkan. Watakulu fi syartiyati, dan engkau mengatakan mengenai contoh ayun yang syartiyah. Ayya rajulin tukrim ukrim. Ya, ayya rajulin tukrim ukrim. Laki-laki mana saja yang engkau muliakan, aku akan memuliakannya. Ya, laki-laki mana saja yang engkau muliakan, aku akan memuliakannya. Maka di sini kita lihat lafat ayya di sini itu diidhofahkan kepada rojulin. Dan rojulin ini nakiroh dan Mufrod. Kemudian wa ayya rojulaini tukrim ukrim. Ya, dan dua laki-laki mana saja yang engkau muliakan, maka aku akan memuliakannya. Ini juga sama, ayya itu diidofahkan ke rojulaini, rojulaini itu nakiroh dan musanna. Kemudian wa ayyarijalin tukrim ukrim. Dan para lelaki mana saja yang engkau muliakan, aku akan memuliakannya. Ya ini juga sama uh, ayya ini diidhofahkan ke nakiroh ya rijalin dan juga jama' Wa yudhafani ilal ma'rifati. Dan lafat ayun yang syartiyah dan istifhamiyah itu dapat didofahkan juga kepada isim yang ma'rifah. Musannatan au majmu'atan. Ya. Namun ma'rifahnya itu musanna atau jama'. Jadi di sini didofahkannya ke ma'rifah dapat musanna atau jama'. Takulu filistifhamiyati, engkau dapat mengatakan untuk contoh ayun yang istifhamiyah, Ayyul Muhammadaini indaka. Ayyul Muhammadaini indaka. Ya, Muhammad ya, da, yang di antara dua Muhammad tersebut yang mana yang ada bersamamu. Ya. Jadi yang mana di antara kedua Muhammad tersebut yang ada bersamamu. Maka lafat ayyu itu diidofahkan ke Muhammad. Ya Muhammad itu ma'rifah. Kemudian di Muhammadah Muhammadaini dan kita juga pernah membahas kemudian ditambahkan al ya kalau menjadi musanna menjadi ayyul Muhammadaini indaka. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ini surat uh, Maryam 73 ya Maryam ayat 73 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyul fariqaini khairum maqamau wa ahsanu nadiyya ayyul fariqaini khairum maqamau wa ahsanu nadiyya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-73 dan manakah di antara kedua golongan yaitu kafir ya orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman yang khairun makoman, yang lebih baik tempat tinggalnya, wa ahsanu nadiyya, dan lebih indah tempat pertemuannya. Maka perhatikan lafat ayyu di sini, itu diidofahkan ke al-fariqoini. Ya, al-fariqoini itu lafat yang ma'rifah dan musanna. Kita lihat catatan kaki. Nadiyan itu tamyizun. Ya, lafat nadiyan itu adalah tamyiz ya karena ahsanu itu tafdil ya kemudian yang datang setelah itu nadiyan itu adalah tamyiz. Wa kadza maqaman ya maqaman itu juga tamyiz. Wa ma'na nadiyan dan maksud dari nadiyan adalah ai nadiyan wa mujtami'an ya menyeru dan juga Ya, berkumpul, tempat untuk bertemu. Kita kembali ke atas. Fa ayu, maka lafat ayu yang ada di ayat tersebut mubtadaun. Itu adalah mubtada. Khobaruhu khairun. Khobarnya adalah lafat khairun. Watakulu dan juga engkau dapat mengatakan untuk pembahasan ini, ayyukum aktsaru dan ayyukum akfaru jatihadan. Mana di antara kalian yang paling banyak kesungguhannya atau yang paling bersungguh-sungguh. Maka lafat ayyu di sini itu diidofahkan ke kum. Ya, kum, domir. Nah, kum di sini itu adalah ma'rifah dan jamak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Surat An-Najm ayat ke-55. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara?" Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 55, ya maka terhadap yang nikmat Robmu yang manakah yang engkau ragu-ragu? Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Maka pada ayat Fabi ayyi ala kata tamaro itu alfa u robi totun li jawabi syartin muqaddarin. Ya fa yang ada pada fabi ayyi ala kata tamaro itu adalah fa toh ya, yang menghubungkan li jawab syartin muqaddarin, ya, peng, penghubung bagi jawab syarat yang ditakdirkan. Ya fa rabithah ini sering juga disebut sebagai fa jaza. Wa jumlatu tatamara fi mahalli jazmin jawab syarti al muqaddari. Dan lafat atau jumlah tata maro itu menempati kedudukan jazm sebagai jawab syarat yang ditakdirkan. Watakdiruhu dan takdir dari ayat tersebut, wallahu a'lam, itu adalah ingkanat kudratullahi ya ingkanat kudratullahi mutamathilatan bima urido alaika fi hadhihi surati. Ya jika kekuasaan Allah ya kekuasaan Allah itu tergambar ya sebagaimana yang dijelaskan kepadamu dalam surat ini ya dalam surat An-Najm ini. Min madhahirin ni'ami wan naqam wan niqami. Ini jamak dari niqmah. Ya ni'mah dan niqmah min madhahirin ni'ami wan niqami. Ya, berupa kenikmatan-kenikmatan um, yang tampak dan juga balasan yang tampak jelas. Maka apa fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Ya, maka dengan nikmat ya dan balasan propmu yang manakah yang engkau ragu-ragu. Maka syaratnya yang ditakdirkan itu adalah yang ingkanat qudratullahi mutamathilatan bima urida alaika fi hadhihi surati min madhahirin ni'ami wan niqami. Nah, apa lafat tatamaro artinya ai tata eh, tatasyakkaku au Tata Ya, tatasyakkaku engkau ragu-ragu atau engkau dustakan. Kita kembali ke atas. Ya. Maka di sini fa'ayyi, maka lafat ayyi yang ada pada ayat tersebut ismun majarurun bil Isim yang majarur dengan huruf jarba. ba. Muta'alliqun bil fi'li, yang itu berkaitan dengan fi'il. Ya fi'il tatamaro. Ya, maka di sini kita lihat bahwa lafat ayyi itu diidofahkan ke alai. Ya, alai. Ini jamak dari ala ya dan juga dia itu ma'rifah karena diidofahkan ke robbika. Ya, jadi ini lafadznya ma'rifah dan jamak. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-38. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyukum ya'tini bi'arshiha. Ya, ayyukum ya'tini bi'arshiha. Ya, siapakah di antara kalian yang ya ya'tini bi'arshiha, yang sanggup membawa arsnya ya kepadaku yakti ini jadi siapa di antara kalian yang sanggup membawa arsnya kepadaku ini menghikayatkan ucapan dari Sulaiman ya berarti membawa singgasananya kepadaku maka di sini lafat ayu itu diidofahkan ke kum di mana kum tersebut itu adalah lafat yang ma'rifah dan juga jamak. Fa ayyu mubtada'un, maka ayyu di ayat tersebut adalah mubtada, wal kafu mudhafun ilaihi dan kaf yang ada pada kum itu adalah mudhaf ilaihinya. Wal mimu alamatul jam'i dan mim yang ada pada kum itu adalah tanda jamak. Wa jumlatu ya'tini khobarun. Dan jumlah ya'tini adalah khobar. Ya, ini contoh yang ma'rifah baik musanna maupun jama. Jika ayunnya itu adalah istifhamiyah. Kemudian watakulu fi syartiyati dan engkau mengatakan untuk lafat ayu yang syartiyah yaitu ayat tolibaini tukrim ukrim ayat tolibaini tukrim ukrim. Mana saja di antara kedua pelajar tersebut yang engkau muliakan, maka aku akan memuliakannya. Maka at ini itu menjadi mudhof ilaih bagi ayya dan itu lafadznya ma'rifah dan musanna. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-28 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke 28 yaitu ayyama ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Yang mana saja dari dua waktu yang ditentukan itu itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Maka perhatikan di sini itu <clears throat> ya ayya itu kemasukan ma zaidah. Ya, zaidah secara i'rab. Ya, jadi ayya itu kemasukan ma zaidah. Kemudian mudhaf ilaihinya adalah al-ajalaini. Ya al-ajalaini. Maka al-ajalaini itu lafat yang ma'rifah dan musanna. Maka beliau menjelaskan fa'ayya ismu syartin jazimun. Lafat ayya di sini adalah isim syarat yang menjazmkan, ya, memajazumkan. Maf'ulun bihi muqaddamun mansubun. Dan lafat ayya itu adalah maf'ul bih yang didahulukan sehingga kedudukannya itu atau i'rabnya mansub. Wa ma zaidatun i'raban muakkidatun ma'nan. Dan ma yang ada pada ayyama itu secara i'rab itu ma zaidah. Ya, tetapi karena ini adalah ayat Al-Qur'an, kita harus beradab pada firman Allah bahwa firman Allah itu tidak ada yang zaidah. Pasti ada maknanya. Maka di sini ditambahkan muakkidatun ma'nan. Secara makna itu adalah memberikan penekanan. Nah, maka di sini tadi ajala al-ajala ini itu ma'rifah dan muthanna. Watakulu dan engkau mengatakan ayatul labi tukrim ukrim. Ayatul labi tukrim ukrim. Mana saja dari para pelajar tersebut yang engkau muliakan, maka aku akan memuliakannya. Kemudian beliau melanjutkan, Wa ammal mufradul ma'rifatu, dan adapun ma'rifah tapi yang mufrad. Tadi kan ma'rifah hanya disebutkan yang muthanna dan jama' Nah bagaimana ma'rifah yang mufrad? Fala ilaihi illa bi ahadi syartaini. Nah, mufrad yang ma'rifah itu tidak dapat diidofahkan atau tidak dapat menjadi mudhof ilaih bagi ayu yang istifhamiyah dan syartiyah. Ya, asalnya seperti itu. Jadi ayu yang istifhamiyah dan syartiyah itu mudhof ilaihnya kalau ma'rifah itu harus musanna atau jamak. Ya, tidak boleh mufrad. Tapi apa illa bi ahadi syarto ya. Kalau mau mengidofahkan, itu harus memenuhi salah satu dari dua syarat. Artinya kalau terpenuhi salah satu dari dua syarat, maka mudhof ilaihnya boleh ma'rifah dan mufrad. Al-awwalu, syarat yang pertama, antatakarroro. Ya, antatakarroro. Artinya lafat ayunya itu harus diulang. Kalau lafat ayunya diulang, maka boleh mudhof ilaihnya itu ma'rifah dan mufrad. Wa bi an yu'tafa 'alaiha mithluha bil wawi. Dan pengulangannya tersebut itu eh, lafat ayu tersebut itu harus menjadi eh, maktuf alaih ya harus menjadi yang datang setelah eh, atau mudahnya dalam pengatofan itu kan ada maktuf dan maktuf alaihi yang setara. Maka baik ma'tuf atau ma'tuf alaihinya, ya baik kata yang datang pertama atau yang berikutnya, itu harus sama-sama mengandung ayu, harus diulang. Dan huruf atofnya itu adalah bilwawi, dengan wawu. Nahwu contohnya, ayu kholidin wa ayu aliyin asja'u. Ayu kholidin wa ayu aliyin asja'u. Ini berarti ayu yang istifhamiyah. Khalid yang mana dan juga Ali yang mana yang lebih berani. Maka di sini lafat ayu itu diidofahkan ke khalidin, khalidin itu ma'rifah dan mufrad. Kemudian ayu aliyin, aliyin itu ma'rifah dan mufrad. Nah, karena ayu itu diidofahkan, ya, kemudian yang satu menjadi ma'tuf dan ma'tuf alaih, itu di sini boleh mudhof ilaihinya berupa ma'rifah yang mufrad. Kemudian qala syairu dan seorang penyair berkata, "Ala tas'alunan nasa ayyi wa ayyukum ghoda taltaqaina kana khairan wa akroma." Ala tas'alunan nasa ayyi wa ayyukum Goda taltaqayna kana khairan wa akroma. Tidakkah kalian bertanya kepada manusia, yang mana di antaraku dan di antara kalian, dan mana di antara kalian, pada pagi hari ketika kita berjumpa, itu mana yang lebih baik dan mana yang lebih mulia. Maka perhatikan, ada ayyi wa ayyukum. Ya ayyi wa ayyukum. Nah, di sini IU-nya itu diulang. Nah, di sini karena diulang, maka ayi boleh diidofahkan ke ya mutakallim, yaitu domir yang ya ma'rifah tentu saja dan juga mufrad. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, ala ada tustiftahin wa tanbihin. Ala adalah perangkat untuk istiftah, ya untuk memulai jumlah, dan juga untuk meminta perhatian, tanbih. Tas'aluna fi'lun wa fa'ilun. Ya, lafat tas'aluna adalah fi'il dan fa'il. An-nasa maf'ulun awwalun. Lafat an-nasa adalah maf'ul yang pertama ayyi ayyu mubtadaun. Pada ayyi ayyu adalah mubtada wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi. Dan ya' mutakallim menjadi mudhaf ilaihi. Wa ayyukum ma'tufun alaihi dan lafat ayyukum menjadi ma'tuf alaihi. Ghadata dzarfu zamanin. Dan ghadata adalah dzaraf zaman muta'alliqun muta'alliqun bikana yang muta'alik atau terikat dengan lafat kana. Au bi khairon atau bisa juga dengan khairon. Ya bisa muta'aliknya dengan khairon. Wa jumlatu iltaqaina fi mahalli jarrin. Dan jumlah iltaqaina itu menempati kedudukan majerur bi idhafati ghadata ilaiha. Dengan mengidhafahkan lafat ghadata kepadanya. Kana fi'lun madhin naqisun. Dan lafat kana adalah fi'il madhi yang naqis. Wasmuhu domirun mustatirun jawazan. Dan isim kananya adalah domir mustatir yang hukum istitarnya, hukum tersembunyinya itu jawas. Ya'udu ala ya'udu alas milis ya'udu alas milis tifhami yang kembalinya kepada isim istifham. Khairon khobaru kana. Dan khairon adalah khobar kana, wa akroma ma'tufun alaihi. Dan lafat akroma itu adalah ma'tuf alaihi. Wal alifu lil itlaqi. Dan alif yang ada pada akroma itu adalah alif itlak untuk menyamakan akhiran. Atau untuk keperluan bait syair. Wal jumlatu min kana wasmihi wa khobarihi dan jumlah yang terbentuk dari kana, isim kana, dan khobar kana, fi mahalli rof'in khobarul mubtada'i. Menempati kedudukan rofa sebagai khobar mubtada. Alladhi huwa ayyu. Yaitu lafat ayyu. Wa jumlatul mubtada'i wa khobarihi dan jumlah yang dibentuk dari mubtada dan khobar fi mahalli nasbin maf'ulun thanin li tas'aluna. Itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul yang kedua bagi lafat tas'aluna. Ya, kemudian kita kembali ke atas fa udafa ayyul istifhamiyati ila mufradin ma'rifatin. Maka lafat ayu itu diidhafahkan kepada atau lafat ayu yang maaf. Fa udafa ayyul istifhamiyatu ila mufradin ma'rifatin. Maka lafat ayu yang istifhamiyah tersebut diidhafahkan ke lafat yang mufrad dan ma'rifah. Wahuwa ya'ul mutakallimi lafat yang mufrad dan ma'rifah adalah ya mutakallim. Wa takarrorot. Dan lafat ayu tersebut itu diulang. Kemudian kita lanjutkan. Wa mithalu syartiyati. Dan contoh untuk mudhof ilaih yang mufrad dan ma'rifah untuk ayu yang syartiyah adalah ayyi wa ayyuka ja'a yukrim ayyi wa ayyuka jaa yukrim. Atau yukrom lah, lebih mudah. Ayyi wa ayyuka jaa yukrom. Mana saja di antaraku atau engkau yang datang, maka akan dimuliakan. Kita lihat catatan kaki. La yushtarotu i'adatu ayyu ba'da wa wil fi halatit takrori tidak disyaratkan untuk mengulang lafat ayu setelah wawu atof pada keadaan ayunya itu diulang. Illa idha kanal ma'tufu alaihil awal lu ya Hmm, ya, illa idha kanal matufu alaihil awal lu domiron lil mutakallimi. Jadi tidak disyaratkan untuk mengulang lafat ayu setelah wawu atof ketika ayu itu diulang, melainkan jika ma'tuf alaihinya yang pertama itu berupa domir untuk mutakallim, ya, kata ganti orang yang pertama. Kahadal mithali, ya contohnya ini kan ayi itu kan uh, dia ya mutakallim, wasyahidil mutakotimi dan juga syahid syair yang disebutkan sebelumnya karena tadi kan ayi wa ayyukum Ya, ala tas'alunan nasa ayyi wa ayyukum. Itu yang pertama itu adalah domir mutakallim. Wa ma'ada dzalika fala yushtaratu. Adapun pada keadaan selain hal tersebut, maka tidak disyaratkan untuk mengulang lafat ayyu. Nahwu contohnya, ayyu syarhi bni aqilin wa audahil masaliki ashalu ayyu syarhi bani aqilin wa audahil masaliki ashalu. Yang mana di antara syarah Ibnu Aqil dan juga audahil masalik itu yang lebih mudah. Maka ayyu itu tidak diulang, ya tidak ayyu syarah Ibni Aqilin wa ayyu audahil masaliki ashalu, tidak disyaratkan seperti itu. Ya boleh tidak diulang. Waqala ba'dul muhaqqiqina dan berkata sebagian dari peneliti bahasa Arab la yushtaratu syai'un min dhalika. Ya, tidak disyaratkan sama sekali untuk hal tersebut. Berarti secara mutlak tidak disyaratkan. Wa ra'yuhu hasanun dan pendapat tersebut itu juga pendapat yang baik. Ya, tadi kan ada yang mengatakan bahwa kecuali jika ma'tuf alaihinya itu yang pertama domir mutakallim. Tapi ada juga yang mengatakan sebetulnya tidak disyaratkan apapun mengenai hal tersebut. Qolahu fi annahwil wafi. Ini dikatakan dalam an wafi. Ya, berarti buah karya Abbas Hasan rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad pada jilid yang ketiga Safhata Sab'in wa Mi'atin pada uh, halaman 107. Kita kembali ke atas. Athani, kemudian syarat yang kedua, tadi kan boleh mudhaf ilaihi untuk ayu yang eh, istifhamiyah dan istifhamiyah dan syartiyah itu lafadznya ma'rifah dan mufrad. Boleh, tetapi harus memenuhi salah satu dari dua syarat. Syarat yang pertama tadi harus diulang. Ya, syarat yang pertama harus diulang. kalau syarat yang kedua, an yuqsad bihal ajza'u. An yuqsad bihal ajza'u. Dimaksudkan dengan mudhaf ilaih tersebut itu adalah ajza, ya bagian. Ini yang dimaksudkan dalam bait tadi. Nahwu contohnya, ayyul baiti ausa'u, Ayyul baiti ausa'u. Ya, bagian mana dari rumah yang paling luas? Ya kan berarti bagian. Menunjukkan bagian. Bagian mana dari rumah yang paling luas? Ai maksudnya, ayyu ajazaihi. Ya, bagian mana dari rumah? min ghurfatin ya baik itu kamarnya wa matbakhin atau dan juga dapur wasahatin dan juga mungkin pekarangan wa nahwi dhalika. ya dan yang sejenis dengan itu berarti itu menunjukkan bagian dari rumah ya mana bagian dari rumah yang paling luas wa mithalu syartiyati dan contoh untuk ayu yang syartiyah ayyul baiti a'jabaka a'jabani. Ya, ayyul baiti Ya, di saja. Ayyul baiti a'jabaka a'jabani. Ya, bagian mana dari rumah yang membuatmu kagum atau engkau suka, itu aku juga kagum atau suka dengan bagian rumah tersebut. Ay ayyu ajzaihi. Ya, bagian mana saja dari rumah ya. Bagian menunjukkan bagian. Kita lanjutkan al qismutsani Nah, tadi kan kelompok yang pertama, ya kelompok yang pertama dari pembahasan ini adalah uh, syartiyah, istifhamiyah dan syartiyah. Kemudian al qismutsani kelompok yang kedua adalah ayu al-mausulatu. Yaitu ayu yang berupa mausulah. Wahia la tudofu illa lil ma'rifati. Maka ayu yang mausulah itu tidaklah diidofahkan melainkan kepada lafat yang ma'rifah. Atau dengan kata lain, dia hanya diidofahkan kepada lafat ma'rifah. Sawa'an kanat jam'an, ya sama saja, baik lafat ma'rifahnya itu jama' Nahwu contohnya, yu'jibuni ayyut tullabi huwa adhka. Ya, pelajar-pelajar mana saja ya, yang dia itu cerdas itu membuatku kagum. Maka ayu di sini di dia itu mausulah ya yaitu pelajar yang ya pelajar-pelajar yang dia itu cerdas itu mengagumkanku. Maka ayu di sini mausulah ya, diidhofahkan ke at-tullabi. At-tullabi ini dia itu lafadznya ma'rifah dan jamak. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-69. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا Ya, ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap syiah, golongan. Ayyuhum asyaddu ala rahmani aitiyya. Ya, yang mana di antara mereka yang kepada ya Ar-Rahman zat yang maha pemurah itu aitiyya. Itu durhaka. Maka di sini perhatikan lafat ayu itu adalah ayu mausulah yang diidofahkan ke hum. Yang lafat hum itu adalah ma'rifah dan jama'. Kemudian fa ayu maka lafat ayu di ayat tersebut ismun mausulun ya isim mausul mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi yang dia itu mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bihi wal ha'u mudhafun ilaihi dan hak yang ada pada ayyuhum itu adalah mudhaf ilaih Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada hum itu adalah tanda jamak. Au musannan, ya, atau ayu yang mausulah, itu bisa diidhofahkan ke ma'rifah yang musanna. Tadi kan jamak, ya, musanna juga bisa. Nahwu contohnya, yu'jibuni ayyut talibaini huwa azka. Dua pelajar tersebut yang cerdas itu membuatku kagum. Maka lafat ayu diidofahkan ke at tolibaini At-talibaini ini ma'rifah dan musanna. Au mufrodatan, atau bisa juga ayu yang mausulah, itu diidofahkan ke ma'rifah yang mufrod. Bi ahadis syartoini sabiqoini. Namun sama harus memenuhi salah satu dari dua syarat tadi. Berarti kalau tidak diulang, ya dimaksudkan ajaza, ya bagian. Nahwu contohnya, Akrim ayya asimin wa ayya khalidin huwa qadimun. Muliakanlah, ya, uh, muliakanlah, ya, mana di antara asim dan juga khalid, yang datang. Ya. Maka di sini ayya itu diulang dua diulang ya ayya asimin dan ayya khalidin. Maka boleh diidhofahkan ke lafat yang ma'rifah dan mufrad yaitu asimin dan khalidin. Kemudian aslih ayyal babi huwa mu'ibun. Yaitu perbaikilah perbaikilah Eh, bagian pintu mana saja yang dia itu cacat ya atau yang dia itu rusak. Ai maksudnya al-juz alladhi huwa mu'ibun minhu yaitu bagian dari pintu tersebut yang dia itu cacat. Maka di sini lafat ayya itu boleh didofahkan ke al-babi padahal al-babi itu ma'rifah dan mufrad tetapi karena yang dimaksud adalah juz'un, ya, bagian dari pintu. Nah, itu kelompok yang kedua. Kemudian al-qismu bagian yang atau kelompok yang ketiga, kelompok pertama tadi syartiyah dan istifhamiyah. Kelompok kedua adalah tadi itu mausulah. Nah, kelompok yang ketiga adalah al-wasfiyatu wal haliyatu yaitu ayu yang bermakna wasfiyah dan haliyah. Wal muradu bil wasfiyati, nah apa yang dimaksud dengan wasfiyah? Makanat sifatan linakirotin. Wasfiyah itu adalah lafat yang menjadi sifah untuk isim yang nakiroh. Wal gharadu minha, dan tujuan dari ayu yang wasfiyah tersebut adalah At-dalalatu ala bulughil man'uti jadi maf'ul saja ya. Jadi at dalalatu ala bulughil man'uti al-ghayatal kubro. Ya, bahwa si man'utnya yang disifati tersebut itu mencapai ya tujuan yang atau puncak atau akhir yang besar. Ya, artinya menunjukkan sesuatu yang ya memang menunjukkan sifat terbaik, sifat yang paling besar dari benda tersebut. Madahan au bisa juga untuk memuji, bisa juga untuk mencela. Ya, contohnya apa? Dia adalah lelaki yang sebenar-benar lelaki. Ya, maka dia adalah lelaki yang sebenar-benar lelaki. Nah, itu contoh bulughul man'uti al-ghayat al-kubro. Kita tahu bahwa laki-laki yang sebenarnya laki ya berarti mungkin gagah berani. Ya, kemudian kuat. Ya, dan lain sebagainya. Maka sifat pemberani dan kuat tersebut itu disandarkan kepada lelaki yang sesungguhnya. Wal muradu bil haliyati dan maksud uh, dari ayu yang bermakna haliyah makanat halan min ma'rifatin yaitu yang menunjukkan keadaan dari isim ma'rifah wahia libayani hayati sahibiha yaitu untuk menjelaskan keadaan dari sahibul hal wahadhani la yudhafani illa ilan nakirati ya wahadhani la yudhafani illa ilan nakiroti. Dan kedua ayu tersebut, yaitu yang wasfiyah dan haliyah, itu tidak bisa diidofahkan, melainkan hanya kepada isim yang nakiroh, atau lafat yang nakiroh. Atau dengan kata lain, ayu yang wasfiyah dan haliyah itu hanya bisa diidofahkan kepada lafat yang nakiroh. Mithalul haliyati dan contoh yang haliyah marortu bi Khalidin ayya farisin. Ya marortu bi Khalidin ayya farisin. Nah ini menunjukkan keadaan. Saya bertemu berpapasan dengan Khalid dalam keadaan dia itu menunggang. Ya menunggang kuda misalnya. Fa ayya halun min Khalidin. Maka lafat ayat menunjukkan keadaan dari Khalid. Mansubun bil fathati. Yang lafat ayya itu mansub dengan fathah. Ya, kemudian diidhofakannya kepada apa? Farisin. Nah, farisin ini nakiroh. Wa mithalul wasfiyati dan contoh untuk yang wasfiyah, ayu yang wasfiyah, maror bi farisin ayyi farisin. Saya bertemu berpapasan dengan seorang penunggang kuda yang memang betul-betul penunggang kuda. Ya, artinya apa? Ini bulughul man'uti al-ghayat al-kubro. Yang disifati, yaitu farisin yang pertama, itu disifati dengan uh, puncaknya atau sifat penunggang kuda yang sempurna. Berarti penunggang kuda yang saya temui itu memang ahli menunggang kuda, bukan sekedar baru belajar. Ya sudah ahli mengendalikan kuda, ya sudah ahli juga mengendalikan arah ya dan lain sebagainya, kecepatan dan lain sebagainya. Fa'ayyi sifatun li farisin. Maka lafat ayi itu sifat bagi farisin. Yang pertama. rotun bil kasroti. Yang ayi itu majarur dengan kasroh. Nah ini adalah pembahasan yang pertama tadi. Yaitu jenis kata atau lafat yang menjadi mudhaf ilaih bagi Ayyub. Ammal mabahatsu tsani, adapun pembahasan yang kedua, wa huwa hukmu idhafatiha, yaitu hukum idhafahnya lafat Ayyub, fahiya mulazimatun lil idhafati. Maka dia wajib atau harus terus-menerus datang dalam keadaan idhafah. Artinya wajib datang dalam keadaan mudhaf Kama taqaddama. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Lakinnaha qismani. Akan tetapi dapat dibagi menjadi dua kelompok. al awalu kelompok yang pertama, ma yajibu idhafatuhu lafdhan wa ma'nan yaitu keadaan yang mewajibkan idofahnya secara lafat dan juga secara makna fala yajuzu qat'uhu anil idhafati fil lafzi. Maka tidak boleh ya, diputus atau dipotong dari keadaan idhofah, secara lafadznya tidak boleh. Karena apa wajib diidhofahkan secara lafadz dan makna. Itu apa wahuwal wasfiyatu wal haliyatu. Yaitu kelompok yang pertama adalah ayu yang wasfiyah dan haliyah. Itu wajib diidhofahkan secara lafadz dan makna. Athani kelompok yang kedua ma yajibu idhofatuhu ma'nan yaitu yang wajib diidhofakan secara makna. Artinya apa? Secara lafat itu tidak wajib. Ya, kalau yang tadi kan wajib diidhofakan secara uh, lafat dan makna. Kalau yang ini hanya wajib diidhofakan secara makna saja wayajuzu yajuzu qat'uhu 'anil idhafati fil lafzi. Maka untuk yang ini boleh ya diputus atau dipotong dari idhofah namun secara lafat. Ya, kalau secara maknanya tetap idhofah. Wal ityanu bitanwini iwadon 'anil mudhofi ilaihi. Dan setelah diputus dari idhofah secara lafat, kemudian didatangkan tanwin aywat, Ya, tanwin aywat yang menggantikan mudhof ilaih. Wa huwa syartiyatu wal istifhamiyatu wal mausulatu. Kelompok yang ketiga ini adalah ayu yang syartiyah, istifhamiyah dan mausulah itu hanya wajib diidhofahkan secara makna saja. Mithalul istifhamiyati dan contoh uh, eh, idofah untuk ayu yang istifhamiyah itu adalah akromtu rojulan. Maka kemudian fayuqalu ya akromtu rojulan saya telah memuliakan seorang laki-laki. Fayuqalu maka dikatakan kepada orang tersebut ayyan ya fatan yang mana wahai pemuda. Nah, ada nun iwat di ayan. Nah, ayan di situ itu tanwin di situ ya, tanwin iwat, maaf, tanwin iwat di situ itu menggantikan rod, rod, rod, rojulin. Ya, berarti ayya rojulin akromta ya fatan. Kira-kira seperti itu. Ya, berarti boleh diganti dengan tanwin iwat. Wa mithalu syartiyati dan contoh untuk ayu yang syartiyah Ayyan tukrim ukrim. Mana saja yang, siapa saja yang kau muliakan, aku akan memuliakannya. Mungkin maksudnya, Ayya rojulin tukrim ukrim. Laki-laki mana saja yang kau muliakan, aku akan memuliakannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-110. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Dengan nama yang mana saja engkau seru, ya Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama ya, yang terbaik. Ay apa maksudnya? Ayyasmin tad'u. Ya ayyasmin tad'u. Mana sa nama mana saja yang engkau seru. Ya, jadi ayyan di situ yang dimaksud adalah ayyasmin. Wa mithalul mausulati dan contoh untuk ayu yang mausulah yu'jibuni ayyun indaka. Ya, membuatku kagum siapa saja yang ada bersamamu. Maka di situ ayyun itu didatangkan dengan tanwin iwat ya bisa menggantikan mudhof ilaih misalnya yu'jibuni ayyu rajulin indaka. Maka wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wala tudif li mufradin mu'arrafin ayyan ila akhirihi. Ay maksudnya la yajuzu idofatu ayyin lil mufradil ma'rifati. Tidak boleh mengidofahkan lafat ayyun kepada isim yang mufrad dan ma'rifah illa idza karrartaha. Ya kecuali jika ayunya lafat ayu tersebut engkau ulang. Au nawaital ajza'a atau engkau meniatkan dengan lafat ayu tersebut itu sebagian. Ya, kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu, seperti ayul baiti tadi kan sebagian dari rumah maksudnya. Wal maqsudu bihadzal hukmi dan maksud dari hukum tersebut huwa ayyul istifhamiyatu wasyartiyatu wal mausulatu. Itu berlaku untuk ayu yang istifhamiyah, syartiyah dan mausulah. Li'annaha hiyallati tudha li'annaha hiyallati tudhafu lil ma'rifati. Karena ayu yang istifhamiyah, syartiyah dan mausulah itu yang diidhofahkan ke isim atau lafat yang ma'rifah. Thumma dhakara, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan anna ayyal mausulata la tudhafu illa lil ma'rifati. Bahwa ayun yang mausulah itu tidak diidhafahkan melainkan kepada ma'rifah. Atau ayyu yang mausulah hanya diidhafahkan kepada lafat yang ma'rifah. Wa anna ayyan allati taqa'u wasfan dan juga Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ayun yang bermakna wasaf wa yuridu biha alwis wa yuridu biha alwasfiyata wal haliyata. Akan tetapi yang dimaksud oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini adalah yang dimaksud wasaf adalah maus yang dimaksud wasaf adalah wasfiyah dan haliyah. La tudhafu illa ilan nakiroti tidak diidhofahkan kepada lafat selain lafat nakiroh. Ya, melainkan, maaf, tidak diidhofahkan, melainkan kepada lafat yang nakiroh. Atau hanya diidhofahkan kepada lafat yang nakiroh. Kemudian beliau melanjutkan, Walamma khusiso al-mausulatu bil idhofati ilal ma'rifati. Dan ketika ayu yang mausulah itu dikhususkan untuk didofahkan kepada ma'rifah. Ya, tadi kan di dalam bait tersebut dikatakan e, wakhsuson bil ma'rifah mausulatan ayyan. Ya khususkanlah e, ayu yang mausulah itu didofahkan ke ma'rifah. Maka apa fuhima minhu anna syartiyata wal istifhamiyata yudhofani ilan nakiroti. Maka dapat dipahami bahwa syartiyah dan istifhamiyah itu diidhofahkannya kepada nakiroh, aidon, ya juga. Kama yudhofani ilal ma'rifati, sebagaimana syartiyah dan istifhamiyah itu dapat diidhofahkan kepada ma'rifah. Wa yu'ayyidu dzalika al-baitul akhiru yang menguatkan hal tersebut itu adalah bait yang terakhir. Ya wa in takun syarton awistifhama famutlaqan kamil bihal kalama. Ya, jadi syarat dan istifham itu boleh diidhofahkan ke ma'rifah atau nakirah secara mutlak. Fa innahu dzakara anna syartiyata wal istifhamiyata yakmulu bih Filmnya iya. Hmm. kamil. Tapi kalau sempurna tidak yak mulu bisa bisa yak mulu bihimal kalamu. Ya. Jadi dikatakan bahwa syartiyah dan istifhamiyah itu menjadi sempurna karena keduanya. Ya, kalam itu menjadi sempurna. Mutlakon secara mutlak. Maksudnya mutlak apa? Ai sawa'an kanal mudhofu ilaihi ma'rifatan am nakirotan. Sama saja baik mudhof ilaihinya itu ma'rifah atau nakiroh. Wa qawluhu mausulatan ayyan dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala mausulatan ayyan halun min halun min Kemudian wala tudif limufrodin. Oh maksudnya ayan yang setelahnya. Berarti mausulatan ayan, lafat mausulatan itu adalah hal dari ayan. Ya ayan yang datang setelahnya. Kutima ala sahibihi. Yang mausulatan itu didahulukan dari sahibul halnya. Sahibul halnya adalah ayan. Wa ayan maf'ulun bihi li ukhsus. Dan ayan adalah maf'ul bih dari uksus atau uksuson. Wa takdiru dan takdirnya uksus waksus bil ma'rifati ayan hala kauniha mausulatan. Dan khususkanlah ayan dengan ma'rifah hala kauniha mausulatan. Ketika ayan tersebut itu datang dalam keadaan mausulah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.